jelas, ya wis sak iso-isone wae, sak ketemune wae, sing penting niate apik. Ning kudu duwe niat jangka panjang kita harus mereformasi NU. NO. Muhammadiyah harus mereformasi Muhammadiyah, kembali ke khitohnya NU, NO, kembali ke khitohnya Muhammadiyah, dipelajari kembali, dikompakkan PP-nya, PB-nya. Jadi kita nyun sewu, ketu, pendiri NU, NO, pendiri Muhammadiyah itu satu perguruan. Beliau berdua itu muridnya muridnya Syekhona Khalil di Bangkalan kedua-duanya. Sehingga kalau dilihat dari asal-usulnya sebenarnya tidak terlalu beda amat NU sama Muhammadiyah kecuali wilayah konsentrasinya. Kalau konsentrasinya NU itu kebudayaan dan rohani. Kalau Muhammadiyah itu konsentrasinya pemikiran dan modernitas. Gue kerjasama sebenarnya. Sing siji ngurusi kelanding karo klepon, siji ngurusi panganan-panganan modern ngoten lho. Uh, utawa nek nggo nanune si, sing NO bagian mujahadah, Muhammadiyah bagian ijtihad. Ning karo-karone macet. Mujahadah yo ya bingung iki kok ora kabul-kabul. Sing ijtihad yo ya kesel, ijtihad nganti meniren nganti nganti setengah mati le mikir ya ora sing ngenggo engko akhirnya sing menang ning Jakarta ki ya sing duwe duit. Lah ngoten ta? Jadi untuk sementara memang NO sedang dalam keadaan yang tidak terorganisir Bapak. Makanya besok kalau milih ketua NO jangan seperti pilkada, jangan jangan menang-menangan berdasarkan kelompok dan uang. Kalau bisa kita cari pimpinan eh, pimpinan-pimpinan NO yang punya kualitas dan kerohanian yang iso dirasake karo para nabiin kabeh. Untuk sementara yang bangsanya pil-pil nih gua Pak, memang tidak bisa diatasi Pak untuk sementara. Angel nih Pak, diselidiki ora, ora cukup nih, Bahane ya ora ono. Jadi satu-satunya jalan adalah istikharah. Istikharah satu-satunya jalan. Atau nanti kalau sampean sudah mulai ke TPS, gue wis timbangane gue Jokowi api ora yo, ya? Wiranto api ora yo. Ya? Lah Raisa tau gue ngerti. Arab sih kok ngendi gue. Pasti tidak tahu kita. Wes bismillah Gusti Allah kula pokoknya manut sing penting kula niki sing kula coblos niki jenengan. Mbuh kena sapa? Ning ati kula ten Allah ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah menolong kita 2014. Burung karuan ono pemilu lo ya. ojo kaget neng upamane ora ana pilpres, ora no mungkin nek pil nek pil pil legislatif April mungkin ono ning bar engko rame lo ya. Yo muga-muga ora geger piye-piye, termasuk iki alam semesta melu lho ya. Dadi nyuwun sewu nek temeriki niki pas Merapi erupsi mriki ngungsi nggih. Ah, dadi sakniki mulai sakniki siap ya ora ora ora ora. Maksud kula mari kita siap-siap untuk perubahan. Baik perubahan yang berlaku di bumi maupun perubahan yang di set up oleh langit ya. Karena sekarang ini nyuwun sewu sebenarnya magma itu sedang bergolak dari Aceh sampai Flores. Nah Merapi niku panglimane gunung berapi sa Indonesia. Merapi itu dapur umum, dapur utamanya neng nisor Jogja niku enten magma gede banget tapi nisor banget. Nanti lapisan atas itu berderet dari Sinabung sampai ke selatan nanti ada Marapi, ada terus di perbatasan ada Krakatau, ada Tangkupan Perahu, ada Galunggung, ada Gunung Slamet, terus tengahnya Merapi, terus Dieng barang, terus gungetan nanti Gunung Agung, nanti ya, nanti etan ya. Bener? Aku ki keliru bener ya. jadi aku orang karpi etan kono ya tinggi ndudingi rono ngoten nggih. Asik ya tangan gue ya. Jane aku iki utekku iki etan kono ya. Ning tanganku nduti ngrono iki jeneng putranmu, mungkin mergo ana bojoku ning mburiku iki ya. Eh? Oh iya sih, iya ngene. Ah. Yo karepku mburi iki yo anu lah. Oke, jadi Bapak, menurut saya ndak usah terlalu pusing karena Allah tidak membebani sampean sesuatu yang sampean tidak mampu. Saisa-isone ning tetap dengan itikat baik kalau nanti ada sesuatu, misalnya minggu depan ini Jogja Solo juga mungkin bisa agak lebih agak lebih harus siap-siap, tidak sampai gunung meletus tapi. Engko gunung meletus nanti ta, tahun 2017 ana ora ming ning kene, ora Indonesia tapi juga di luar negeri. Di udara timur timur utara. Neng rasa wedi. Rasa wedi. Semua milik Allah, kalau Anda berpihak sama Allah, insya Allah sampean dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut aku upamane sok-sok tahun 2014 pertengahan ki ono rame-rame dan ono gejola alam segala macam jenengan mulai saiki wis hemat-hemat, ojo boros, ya toh krisis pangan mungkin akan kita lewati sehingga kita harus sergep nenandur, sergep berkebon, sergep apa jenenge nyeleng-nyelengi sak piturute. Iso wae engko dhuwit ora iso dienggo tuku ora ora ana barange sak piturute pokoke wallahu alam kula mboten ngertos ning pokoke perhitungannya itu ada macam-macam. Bahkan dalam waktu dekat ada rapat dari para ahli-ahli itu tadi termasuk yang ahli-ahli sejarah kuno untuk mengetahui janjane asal usulnya Pulau Jawa ini biar piye saiki kelakuane piye segala macam. Itu semua dalam rangka mempelajari, bukan dalam rangka klenik, bukan dalam rangka tahayul dan seterusnya. Jadi Pak, saya ikut bersimpati memang NO sedang dalam cobaan besar. Saya tidak bisa berpanjang-panjang, saya doakan mudah-mudahan lambat atau cepat NO maupun Muhammadiyah akan dipaksa oleh zaman untuk memperbaiki diri, untuk melindungi para nahdiin, akan mendapatkan pemimpin yang sebaik-baiknya. Kalau saya ungkapkan sekarang yang saya ketahui saya juga tidak mungkin gitu loh nanti sampean lebih kecewa lagi. Tapi pokoknya nek prasaku wong cilik kaya jenengan gelem lumpuk nanti jam rolas bengi ini, insya Allah tetap disayang Allah dilindungi Allah. Amin, nggih? Amin ya rabbal amin. Cekap nggih Bapak nggih. Sing terakhir wae apa sing nomor lima wae? Terangkum nggih. al islamu mahjubun bil muslimin itu artinya Islam itu ditutupi wong wong muslim dewi jadi mergo wong muslim iki mudeng Islam malah kadang-kadang ida-ida Islam sak piturute Ono wong ono Islam dibelani wong barang ya Ono to front Pak Camat nek saya dibelain Pak Camat berarti Pak Camat saya atau bukan Saya membela karena sampean kan bukan saya. Jadi kalau saya membela Islam berarti saya bukan Islam begitu. Karena saya membela Pak Camat, Pak Camat kan dibela oleh orang lain. Iki main logika aja. Nomor loro uh, kue iki selamat mergo Islam apa Islam selamat mergo kowe? Eh? Kita selamat karena Islam. Jadi siapa yang bela? Kita dibela Islam atau kita bela Islam? Kita dibela oleh Islam. Kalau tidak ada nilai-nilai Islam kita tidak akan selamat. Jadi Islam yang membela kita. Tapi tidak usah anti mereka. Tidak usah mengecam, tidak usah. Saya sendiri juga penasehat FPI. Front Pemancing Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Mah sini mah. Oh sih ada pertanyaan, sini Mbak Novia. Sini. Ya oke, okay, satu enggak apa-apa. Cepat ya, sambil Mbak Novia menyiapkan runding sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang yang belum pinter dan masih goblok, saya bertanya yang mungkin goblok menurut Cak Nun. Tapi nanti kalau sudah pencerahan mungkin akan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Yang pertama yaitu eh, ini agak eh, tidak di sini ya kalanya tapi ini mungkin juga ada di sini. Rotok bingung belut-belut ini. Yang pertama ini, bagaimana Nabi Kanjeng Nabi itu caranya bersolawat, eh bersolawat, bersahadat. Sahadat itu kan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Tuhan. Oh gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu misalnya kan ada eh, ada adat itu untuk mengirim ahli kubur itu banyak yang oh di sini di suatu tempat X kita <clears throat> mengirim arwah bayar eh, katakan seribu untuk satu arwah. Nah untuk yang tidak punya uang seribu kar, ar, mau ngetok kok rodok bingung gitu Nah itu itu yang kedua, yang ketiga Sabar. Sing ketiga itu saya mau tanya, Cak. Ketika misalnya kita mau eh, masuk instansi kemudian kita bayar nyogok lah corok kasaran ini, Cak. Eh, apakah rezeki yang kita dapat dari itu atau barokah semuanya berkah semua atau bagaimana, Cak? Terima kasih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah nyogok itu berkah itu? Kopi itu? Eh? hasil yang didapat dari nyogok jadi mau mau jadi pegawai negeri nyogok setelah keterima kan dia terima gaji nah, jadi pegawai negeri 20 tahun itu berkah si, gak tuh aku takon nyogok mungkin gue karep apa kepeksa si, si, aku takon nyogok mungkin karepmu apa kepeksa Duh, harus jelas. Nek karep ya ora ana berkah. Ning nek kowe kepeksa ora ana masalah. Wong jenenge kepeksa kok. Pedomane ming kuwi Nek kue diiming-imingi kena, kue iming-imingi iming-iming barang apik apa barang elek. Nek iming-imingi barang elek kue jawab takon berkah, jelas iming-imingi barang elek ora ono tai manak pelem ora ono wong pelem iso bosok kan gitu loh ya jadi saya kira pedomannya sederhana kok kowe iki kepeksa apa kowe iki niat Allah bahkan ada loh orang itu berbuat buruk karena dipaksa berbuat buruk ada namanya disandera dan itu kalau disandera ya ndak apa-apa ndak mungkin dihukumi gitu loh Neng nek kue pancen niat nyogok ben ngene ben ngene ben ngene ya itu ya dusone bagi-bagi karo disogo gitu loh. Tapi tetap mlebu swarga ora apa-apa, tenang wae. Ning menriwat neraka 300 tahun. <laughs> eh pertanyaan kedua sing ora pahami aku. Sing kedua mau apa? Itu terjadi di mana, Mas? Ngirim arwah. Ngirim arwah. Nggih. Bayarin nang sopo? Juru kunci to? kue lah orang orang kayak iwang sing wis mati kue to? Ora to? Pekok to kue nengi kayak sing wis mati kue. Ora to? Lah iya saya gari niatmu to. Nyun saya nggih Bu nggih. Saya zaman dulu kalau saya ditilang polisi terus polisinya minta disogok, saya kasih. Tapi saya bilang sama dia, ini saya kasih untuk tetep untuk anak sampean di rumah. Tapi tidak ada urusan polisi, tidak ada urusan pelanggaran. Kalau soal pelanggaran silakan saya ditilang, tapi saya tetap duit untuk anak. Kan boleh. Jadi sembarang itu tergantung niatmu. Tergantung niatmu. Oke contohnya, oke contohnya. Jadi alama bin niat. Walikul limrin, manawa. Setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap yang didapatkan oleh seseorang adalah berdasarkan niatnya itu. Wis iku dikembangke dhewe ya. Sing nomor siji piye carane Kanjeng Nabi bersahadat. Wis upama Kanjeng Nabi ingin bersahadat, orang masalah tuh. Muhammad sebagai manusia bersahadat menyebut Muhammad yang nabi. Entuk tuh. orang apa-apa. Rumah samu seneng pada diwon sahadat, mau nyebut jenenge dhewe. Nah iso kan ya ora, isin to jane. Ning sapa sing ngongkon sahadat? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah toh, nek Gusti Allah sing ngongkon aja meneh nyebut jenenge dhewe. Kon tai gelem toh. Nek Gusti Allah, dadi ora ono masalah wong sadat. Nggih mboten? Ning kowe saiki tak kandhani, untuk apa Nabi bersahadat? Sinau kowe iki. Untuk apa Nabi bersahadat? Wong sebelum ada alam semesta Nabi sudah ada kok. Dia sudah kekasih Allah sejak awal. Dia sudah Nur Muhammad. Dia Big Bang. Tadi kan saya baca setelah lagu tadi. Laulaka ya Muhammad lam, lan akhluka hadal aflak. Kalau tidak karena adanya engkau yang sudah terlanjur aku ciptakan wahai Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan jagat raya ini. Jadi sebelum jagat raya ini ada sudah ada Nur Muhammad. Jadi orang kalau sudah nikah tidak perlu akad nikah, ngerti ora? Ngerti ora? Jadi sudah kekasih Allah sejak awal untuk apa dia bersahadat? Ning ben puas kowe, Nabi juga bersahadat. Tenak kowe, eh Nabi kok nyadat jenenge dhewe. Ngono, njur dhek, "Aru ah, mangsamu aku seneng kok piye?" Ah gitu dhek jawabe. Apa meneh apa Rasulullah selawat salatullah salam Allah toha Rasulullah. Toha itu kan Muhammad nyun sewu ya kita kayak IPR City. uang Indonesia iki mergo bingung ke, Ono kata solu siji ke solawat, ono siji solu diterjemahke solat. Jan-jan iki ya solat. Jadi kanjeng Nabi ki ya solat nang Allah, ya solat nang kue. Kue ki ya solat nang Allah, ya solat nang kanjeng Nabi. Malaikat Allah sholat nang kanjeng Nabi, malaikat Allah sholat nang kue nang aku. Wes biye, ayo. Ayo biye. Allah sholat iya harap ngopo gue. Neng sholati Allah posisine beda karo sholatmu. Nek sholatmu sholat matur nuwun. Gitu loh, sholat itu bukan bukan hanya mengabdi, sholat itu menyatakan komitmen, menyatakan cinta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna Allah sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi maka wahai ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima maka wahai orang-orang yang beriman sholatlah kepada Nabi neng orang wani nerjemake sholatlah akhirnya di disebut bersolawatlah padahal kata-katane padha. Kowe tau krungu to kamu kama raaitimuni su'usoli. Bersembayanglah sebagaimana kamu melihat aku sembayang. Kata solu to. Di Quran juga solu alaihi podo. Nah, sing salah ki pemahamanmu mengenai sholat. Mergo ora paham-paham salat apa, njur siji kok arani salat, siji kok arani selawat. Kuwi jane padha. Salat ki ora mung kowe jungkar-jungkir rono. Salat itu Kenyataan realnya adalah engkau menyatakan komitmen, engkau menyatakan cinta. Allah menyatakan cinta kepada Muhammad, Muhammad menyatakan cinta kepada Allah. Allah menyatakan cinta kepada kita, kita menyatakan cinta kepada Allah. Kita menyatakan cinta kepada Muhammad, Muhammad menyatakan cinta kepada kita. Itulah sholawat segitiga namanya. Jadi sekali lagi, apa jenenge? Kue rasa semelang ngunung-ngunung kue. Janjane Kanjeng Nabi ya ora pengen syahadat, wong kuwi nganggo jenenge dhewe. Ora penak jane pekewo jane ya piye dikongkon no. Ya toh dikongkon no, ya orang apa no. Ya gitu ya. Eh? Oke, sudah setengah satu diakhiri dengan lagu Mbak Novia tak jaluk bareng-bareng tolak al badru alaina tapi didahului dengan lagunya Mbak Novia yang dulu pernah di keluarga Cemara. Harta yang paling berharga Asip, ah, Mbak sini Pak Novia. Apal bocah-bocah hujan. Mugi-mugi Bu, lek kesel nganti jam siji bengi iki karo Gusti Allah dilironi nganggo rezeki sing akeh. Tentrem keluargane nggih. Anak-anake pinter moncer, nggih. Nek ana masalah dikai jalan keluar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, bapak-bapak. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara Saya minta maaf atas semua kekurangan-kekurangan saya. Dan kalau Anda punya kekurangan, saya dan teman-teman Kiai Kanjeng Mbak Novia juga pasti sudah kontrak sejak awal untuk memaafkan. Tapi mohon saya dimaafkan, Mbak Via dimaafkan, Kiai Kanjeng dimaafkan. Pak Camat, kalau ada hal-hal yang mungkin saat terakhir hari ini kita bisa dengarkan bersama supaya ada konsolidasi budaya setelah ini, monggo sebelum kita akhiri bersama. Terima kasih Cak Nur, Cak Nun untuk masyarakat salam khususnya setelah mirnyakan pengajian dari Cak Nun kita bertambah ilmu yang pertama, yang kedua ketambah ketakwaan dan kami harapkan untuk hidup rukun damai di wilayah kecamatan ini dan kecamatan-kecamatan sebelah lainnya. Saya kira ini terima kasih Cak Nun atas Eh, segala pencerahan bagi masyarakat kami. Mudah-mudahan Cak Nun diparingi kesehatan, diparingi kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memberikan ilmu yang manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim dan masyarakat yang lainnya. Terima kasih Cak Nun. Oke, kita akan dipimpin doa terakhir, tapi saya pesan terakhir opo wae dadi salatmu nang Gusti Allah. Opo wae dadi katresnanmu nang Kanjeng Nabi. Kowe nyambut gawe kuwi salatmu nang Allah. Kowe ngojek kuwi salatmu nang Allah, kowe nandur kuwi salatmu nang Allah, kowe dodolan ning pasar kuwi salatmu nang Allah, kowe berumah tangga di rumah mendidik anak itu adalah salatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعم يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تبتلنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير واجعلنا من الناجحين واجعلنا من الناجحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربينا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ونافعا للشؤون الدينية والعامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله Rabbal Alamin. Eh, ibu-ibu, bapak-bapak semua kembali ke tempat masing-masing. Bersalaman dengan saya dan semua di dalam hatinya, di dalam kolbunya. Bismillah untuk kali ini karena harus segera melanjutkan perjalanan sampai ke Korea, sampai ke Taiwan dan seterusnya. Saya harus segera pulang sama Mbak Fia. E, diiringi Kiai Kanjeng dengan solawat dan lagu-lagu. Bismillah, salaman dengan kiri kanannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kul indolal tu fa inna ma adilu ala nafsu wa inni tadu wa bima yuha ila ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya iringi dengan lagu My